Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Al-Utsaimin alaih. Sekarang kita akan masuki pantun yang ke 26. Kita baca barakallahu fikum qala al-muallifu as-sabahullah wa kullu ma ruttiba fihi al-fadlu min ghairi amrin fahuwa nadbun yajlu wa kullu ma ruttiba fihi al-fadlu min ghairi amrin fahuwa nadbun yajlu Artinya setiap sesuatu yang apabila dikerjakan di dalamnya ada keutamaan tanpa bentuknya perintah maka itu adalah sunnah Ya yajlu akan semakin nah fikum nampak dan jelas maksudnya bagaimana kalau ada perkara dalil yang menunjukkan suatu amalan kalau dikerjakan mendapatkan keutamaan itu biasanya amalan itu amalan sunnah gitu loh tanpa diperintahkan paham belum ewa tanpa bentuknya perintah tapi amalan tersebut dianjurkan dan ada apa? Dan ada keutamaan di balik amalan itu. Faham handalah? Awan nah, kita lihat. Qala asy-syekh Astabahullah Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam qawluhu wa kullu ma rutiba fil fadlu ya hadhihi al-qa'idah tubayyin annahu annahu idza rutiba al-fadl ala amal kaulin ala amalin kauli aw fi'li bil hasbi wat targhib wal jazaa' wa ma asbah biduni an yu'mar bihi fa innahu linnadbi masyaallah. Kata beliau, kaidah ini menjelaskan kepada kita bahwasannya apabila diberikan suatu keutamaan dibalas dengan suatu keutamaan ala amalin atas suatu amalan qauli au fi'li baik berupa ucapan maupun perbuatan bil hasbi wat baik itu bentuknya has dorongan wa dan juga motivasi wal jaza dan juga balasan. Faham ya? Jadi di balik keutamaan amalan yang dikerjakan itu ada apa? Bentuknya hanya dorongan, anjuran, motivasi dan juga ada balasan situ. Biduni an yu'mar bihi, tanpa diperintahkan fa innahu linnadbi. Berarti perkara tersebut untuk apa? Untuk sunnah, bukan wajib. Paham ya? Perintahnya enggak ada. Cuman ada semata motivasi dorongan itu ya. Motivasi dorongan anjuran untuk beramal dengan suatu amalan, di balik amalan itu ada balasan. Nah, ada balasan yang baik. Kita lihat. Wa dzalika li anna hadzal fadla alladhi di alladhi ruttiba alaihi yuqsad bihi at-targhib fi Allah. Yang demikian itu dikarenakan keutamaan ini eh, yang telah ditentukan atas amalan tersebut yang diinginkan dengannya ada at-targhib. Apa targhib? Dorongan motivasi fi untuk mengerjakannya. Karena ada balasan yang baik, yang bagus akhirnya terdorong gitu ya. Terdorong, termotivasi untuk apa? Berbuat kebaikan karena ada balasan yang baik di balik perbuatan tersebut. Faham belum ini? Eh, jadi kata beliau di sini bagus sekali. Keutamaan yang diberikan disebabkan karena amalan tersebut yang diinginkan dengannya apa? Untuk memberikan motivasi, dorongan fi untuk mengerjakannya. Walakin akan tapi lamma lam yu'mar bihi ulima annahu laysa biwajib. Akan tetapi tatkala perkara tersebut tidak diperintahkan berarti diketahui bahwasanya itu tidak wajib. Paham belum? Perkaranya enggak wajib karena enggak diperintahkan, cuman ada semacam apa tadi? balasan kebaikan di balik amalan itu sebagai dorongan motivasi. Orang itu kan kalau dikabari misalkan barang siapa yang mengamalkan ini mendapatkan ini, mendapatkan kebaikan, terdorong kan untuk beramal? Paham belum? Ya seperti itu. Berarti menunjukkan Bukan perintah yang sifatnya wajib tapi itu hanya anjuran dan juga dorongan. Walau na walau umira bihi lakana munazzalan ala ala khilaf sabiq. Naam. Artinya apa? Kalau seandainya diperintahkan, misalnya kedudukannya apa? Naam, kedudukannya itu nanti akan apa akan menyelis enam akan apa dibangun di atas perselisihan yang sudah kita lewati. Perintahnya wajib atau sunnah itu. Tapi kalau ini jelas ini, jadi kalau ada ada dorongan atau anjuran yang dibalik dorongan dan anjuran tersebut kalau orang mengerjakan perhatikan ya kalau orang mengerjakan amalan tersebut akan diberikan keutamaan atau akan diberikan pahala yang besar itu berarti menunjukkan sunnah bentuknya bukan perintah paham belum balasan yang dijanjikan dibalik amalan tersebut fungsinya apa tadi untuk memberikan motivasi dorongan biar orang itu semangat beramal faham maksudnya teman-teman? ayo kita lihat lagi Wahada najiduhu kathiran fil nusus. Yang seperti ini kita jumpai banyak sekali di dalam dalil-dalil yang ada. Kita jumpai banyak sekali dalam dalil-dalil yang dalil-dalil yang ada. Naam. Man fa'ala kadza falahu kadza barang siapa yang mengerjakan seperti ini maka dia mendapatkan seperti ini. Banyak kan seperti itu? Kaqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min dunia yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ini bayangkan. Ini semuanya bukan perintah tapi dorongan, anjuran. Barang siapa ya, yang melapangkan enam kesempitan yang ada pada seorang mukmin daripada kesempitan-kesempitan dunia niscaya Allah taala akan melapangkan nanti kelak di akhirat bagi dia. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan, paham ya? Niscaya Allah taala akan mudahkan bagi dia Nah, Allah telah memberikan kemudahan bagi orang tersebut di dunia dan akhiratnya. Dan barang siapa yang menutupi auratnya seorang muslim, niscaya Allah telah akan menutupi auratnya kelak di dunia, eh, di dunia dan juga kelak di akhirat. Faham Ini berarti kan ada apa? Keutamaan. Faham Nah, keutamaan ini ditujukan bagi orang yang mengamalkan ini. Amalan ini wajib atau sunnah? Kita katakan sunnah. Kenapa sunnah? Karena bentuknya bukan perintah. Bentuknya dorongan, anjuran, motivasi. Faham soalnya ini? Abdullah Mahfum, Ewa, eh, bentuknya kan bukan perintah nih, anjuran, dorongan, motivasi itu. loh. Sehingga kita terdorong, oh kita kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, kita menolong saudara kita. Oh kita kalau ingin ditutupi auratnya berarti kita menutupi aurat saudara kita misalkan. Kalau kita ingin dilapangkan berarti kita harus melapangkan saudara kita gitu. Itu lagi motivasi, ada dorongan. Wa min dalika aidan termasuk dorongan juga, termasuk bentuk yang semisal juga as-siwak, menggunakan siwak. Qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW berkata mengenai siwak tersebut, asiwaku madharatunil madharatun fam wa mardatunil rab. Masya Allah. Siwak itu adalah Nah, barakallahu fikum alat yang bisa mensucikan mulut dan juga mendapatkan apa? Mendatangkan keridoan rab. Paham Nah, jadi bisa mensucikan mulut dan juga mendapatkan keridoan rab. Nah, di situ antum terbayang nggak Terbayang kalau antum siwakan berarti mendapatkan apa? keutamaan ini sehingga muncullah motivasi dorongan untuk ber, misalkan seperti itu. Mahum insyaallah, alhamdulillah. Eh, nah, ini penting sekali ya. Naam. Hadal haditsu bi mujarradihi yadullu ala anna siwak sunnah. Hadis ini semata-mata cuman hadis itu tak saja itu sudah menunjukkan bahwa siwak itu sunnah, walaysa wajib, bukan wajib. Li'anna tartibal fadli alaihi yadullu ala ikhtiyarihi wa adamil 'uqubah ala tartib. Dikarenakan tartibul fadl dikarenakan Nah barakallahu fikum adanya suatu keutamaan di balik amalan tersebut menunjukkan bahwasanya ikhtiarih, bahwasanya itu adalah pilihan dia. Milih mana? Milih bersiwak kan atau tidak? Itu loh. Kalau milih bersiwak kan dapat keutamaan. Wa ada min uqubah ala tarkih dan tidak ada hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Karena sudah kita lewati kan, apa itu definisi as-sunnah? As-sunnah itu kalau definisinya ya, definisinya ma amara bihi syari' laisa ala wajhi al-ilzam bil fi'il. Ma amara bihi syari' laisa ala wajhil ilzam bil fi'il. Ya kan sudah kita lewati dulu kan dalam kitab usul. Ya semakna itu kan ma amara bihi syari' laisa ala wajhil ilzam bil fi'il. Yaitu suatu perkara yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Berarti enggak harus dikerjakan. Cuman ala sabini al afdaliyah ya enggak? Bentuknya apa afdaliyah yang afdal dikerjakan. Mengenai hukumnya bagaimana? Sudah kita lewati juga. Naam yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yastahiqul iqab tarikuhu. Ya enggak? Naam. Faham maksudnya? Artinya apa? Artinya barakallahu fikum hidakumullah. Naam. Apa perhatikan? Apa? Artinya apa artinya? Artinya yusabu fa'iluhu imtisalan. Pelakunya kalau dalam mengharapkan mengerjakan perintah Allah taala itu, pelakunya dapat pahala. Wa la yastahiqul iqab tarikuhu tapi orang yang meninggalkannya tidak berhak mendapatkan hukuman. Itu hukumannya ya, hukum mengenai amalan sunnah. Yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yastahiqu iqab tarikuhu. Paham maksudnya? Paham salah ya? Naam, wa la yastahiqu iqab kalau tarikuhu berarti fa'ilnya berarti tarikahu berarti iqabnya itu yang tidak berhak untuk diberikan kepada orang yang meninggalkannya. Paham ya? Nah, berarti maknanya apa? Sunnah memiliki dua definisi. Definisi kembali kepada definisi sunnah itu sendiri Definisi yang kedua kembali berhukumnya. Hukumnya apa sunnah itu? Yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yastahiqul iqab tarikahu. Artinya apa? Orang yang mengerjakannya dalam rangka imtisal, itu mengerjakan dalam rangka mengharapkan wajah Allah, dia dapat pahala. Dan orang yang meninggalkannya apa? Tidak berhak mendapatkan hukuman. Itu definisi secara hukum. Adapun definisi secara istilah, istilah sunnah itu apa? Ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam atau laisa ala wajhil ilzam bil fi'il yaitu suatu perbuatan yang diperintahkan oleh syariat tapi apa tidak dalam bentuk harus dikerjakan paham ya tidak dalam bentuk harus dikerjakan berarti enggak harus dikerjakan cuman mengerjakan apanya mengerjakannya apa Afdal. itu definisi sunnah kita lewati dulu kita lihat lagi, tsumma kemudian kita katakan, hadil itu ya dulu hadis ini menunjukkan ala istihbab siwak daiman untuk bersiwakan senantiasa, senantiasa bersiwakan terus-menerus, khususan terkhususkan ma'a hajatil fam ilaihi litathhir wa tanzif. Terkhususkan bersamaan apa? dibutuhkan mulut. Dibutuhkan mulut untuk apa? Membersihkan dan mensucikannya. Amlum. Nah, barakallahu fikum itu definisi itu apa? nah mengenai siwak. Wa huwa kadzalika fasiwaku masnunun kullu waqtin. Nah, dan seperti itu pula yang namanya siwak itu disunnahkan setiap saat. Illa fi ba'dil halat allati qad qad nam yushghil insan fiha amma huwa aham. Kecuali pada sebagian keadaan yang terkadang orang itu tersibukkan dengannya, nam dengan perkara-perkara yang lebih penting dari siwak tadi itu. Wa illa siwak itu dianjurkan ya setiap saat Nah, setiap tempat dianjurkan. Cuman kalau dia tersibuk dengan yang lain ya mungkin dia tidak nanti tidak melakukannya. Karena lau arada an yastak hal khutbatil jum'ah. Ini hal khutbah jum'ah. Artinya sebagaimana contohnya kalau ada orang yang ingin bersiwakan dalam keadaan dia khutbah Jumat. Dalam keadaan khutbah Jumat. Fa innal afdal ada musiwak. Di saat itu yang afdal jangan siwakan. Paham ya? Nah, dia siwakan gini misalkan, nah ketika mau khutbah Jumat yang afdal malah justru jangan siwakan li'annahu yushghiluhu an sama'il khutbah ngam barakallahu fikum ini berarti kembali ke orangnya Afan ya kembali ke orangnya yang mendengar khutbah Afan, mendengar khutbah bukan kepada khatibnya bukan ana ulangi lagi kamalau arada an yastaq hala khutbah Jumat sebagaimana kalau ada orang ingin bersiwakan dalam keadaan khutbah Jumat sudah ditegakkan khatibnya khutbah dia ingin bersiwakan yang afdal jangan bersiwakan Kenapa? Karena nanti dia akan tersibukkan, akan tersibukkan dari mendengar khutbah tadi itu. Jadi nggak sempat dengar itu loh. Fokus ke simaknya gitu khawatirnya. Jadi afdalnya jangan simakan ketika khutbah sudah ditegakkan. Illa idza kana akhadat husnah. Kecuali kalau datang rasa ngantuk, sinah tuh ngantuk, ay nuas. Kalau ngantuk masih diperbolehkan untuk siwakan karena ketika simakan mungkin dia karena urat-uratnya ini tergerak akhirnya dia nggak jadi ngantuk itu loh. Paham ya? Urat-urat bagian mana yang tergerak? Kalau bersimakan. Eh? Bagian mana? Ya sekitar mulut, area sekitar mulut itu. Urat-uratnya bergerak sehingga dia awalnya ngantuk. Kalau siwakan kan jarang sekali orang ngantuk habis siwakan ini. Paham ya? Udah siwakan kan tergerak sehingga apa? Sehingga pulih kembali gitu loh. Nah, itu diperbolehkan. Ini menurut beliau seperti itu ya li'annahu yusna'am kata beliau wa arada an yasta'an yatasawwaq min ajli an yut'an yatrud as-sinah anhu tujuan dia bersiwakan dalam rangka mengusir rasa ngantuk darinya fa hadzala ba'sa ini enggak masalah walaupun afdalnya ulah alam secara dalil kalau menurut ana dan juga Naam yang ana fahami lebih afdalnya dia keluar wudu. Karena siwakan banyak gerak. Padahal disebutkan dalam hadis itu apa? Man massa al-hasa faqad nagha. Barang siapa yang mainan kerikil kecil saja sudah dianggap telah berbuat sia-sia. Jadi kalau ngantuk ya keluar untuk masuk lagi ke tempat apa? Masjid tadi itu. Itu lebih bagus. Kalau siwakan kan seakan-akan apa ya saya banyak lah di situ. Walaupun memang itu mungkin bisa dikatakan udur yang diperbolehkan karena untuk menghilangkan rasa ngantuk tadi. Tapi wudhu mungkin lebih tepat karena enggak banyak gerak dalam artian cuman istilahnya tajdidul wudhu yaitu memperbarui wudhu. Wa min dzalika aidan dan termasuk contohnya juga ai mimma warada fil fadl dunal amr. Termasuk perkara-perkara yang di dalamnya ada keutamaan tapi bentuknya bukan perintah, keutamaan ada di balik amalan tersebut kalau orang mengerjakan dapat keutamaan tapi bukan perintah bentuknya. Kita lihat di sini. Siyamu sittati ayyamin Syawal ba'da Ramadan. Puasa 6 hari. Eh? Puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan. Puasa 6 hari di bulan Syawal setelah apa? Setelah Ramadan. Faqad sabata 'anil Nabi sallallahu sungguh telah datang dari Rasulullah sallallahu anna man shama Ramadhan, tsumma atsbaus sittan tsumma atsbaus bi sittin min Syawal kana kasiyamid dar, masyaallah. Nah, perhatikan baik-baik. Artinya apa? Sungguh telah datang dari Rasulullah SAW bahwasannya barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti, mengikutkan setelah puasa Ramadan 6 hari di bulan Syawal tersebut, maka seolah-olah seakan-akan dia seperti puasa setahun penuh. Paham ya? Seperti itu. Walam ya'murin Nabi SAW bidalik. Rasul enggak merintahkan. Puasalah Syawal ada enggak lafaz itu? Ada enggak? Puasa Syawal itu ada enggak lafaz itu, Isa? Enggak ada, bukan perintah. Berarti menunjukkan puasa Syawal hukumnya apa, Husain? Sunnah, karena bentuknya perintah. Tapi dibalik puasa sunnah tersebut ada apa? fadl itu keutamaan. Apa keutamaannya ini Seakan-akan puasa eh Ewa, eh, sepanjang masa atau setahun. lamnya Seperti itu na'am barakallahu fikum. Wa lam ya'mur nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik fa yakunu hadha dalilan 'ala anna siyama sittatin sittati ayyamin syawal ba'da ikmal ramadan mustahabbun wa laysa biwajib. Maka menjadilah ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya puasa enam hari di bulan Syawal setelah sempurna puasa Ramadan Hukumnya sunnah bukan wajib. Hukumnya sunnah bukan wa, bukan wajib. Mahum soal ini Abdullah? Eh, na'am. Wa min dzalika aidan termasuk juga yang hukumnya sunnah siyamu salasati ayyamin min syahr. Puasa tiga hari pada setiap bulan. Setiap sebulan itu ada puasa tiga hari yang dikenal ayamul bid. Ternyata para ulama berbeda pendapat mengenai ayamul bid. Apakah harus 13, 14, 15? Atau boleh menggunakan dalil yang umum, puasa tiga hari dalam sebulan. Syekh Muhammad Nizam, nama Fakohullah, beliau mengatakan kalau dia menggunakan dalil umum, puasa tiga hari dalam sebulan, itu bagus. Karena dia nanti bisa memilih Senin, Kamis, Senin. Sehingga dia dapat double. Dapat puasa, pahala puasa tiga hari dalam sebulan, sama pahala Senin, Kamis. Karena yang namanya 13, 14, 15 itu kan enggak mungkin kalau Senin Kamis Senin Kamis. Ya enggak? 13, 14, 15 itu ayamul bid. Itu mungkin aja untuk puasa 3 hari itu, tapi dapat enggak Senin Kamis? Enggak dapat. Paham belum? Jadi Syekh Muhammad Hizam mengatakan kalau dia mau beramal dengan yang 13, 14, 15 enggak masalah, tapi kalau ingin mendapatkan pahala yang double tadi itu, dia mengambil dalil yang umum, eh, yaitu apa? Puasa tiga hari dalam se dalam sebulan. Ngambilnya waktunya Senin, Kamis, Senin. Dapatnya double berarti kan? Dapat puasa tiga hari dalam sebulan, dapat puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis. Mahum soalnya nih. Ayo, itu sekedar selingan biar nah barakallahu fikum ada faedah. Wa ma asbah dan semisal dengan itu. Mahum soalnya nih ya. Jadi puasa tiga hari dalam sebulan itu enggak harus 13, 14, 15 enggak harus. Paham ya? Hanya saja dikenal ayamul bid kenapa? Karena ayamul bid tersebut dikenal ayamul bid karena 13, 14, 15 itu biasanya bulan mulai apa? Terang, benderang. 13 besar, 14 besar, 15 sempurna, bulan purnama. Faham maksudnya? Na'am barakallahu fikum. fiqum? Kalau huwa nadbun yajlu fa huwa nadbun ya'ni wa lil wujub. Maksudnya adalah sunnah bukan wajib. Ya jelu, makna yatabayyan wa yadhhar, nampak jelas gamblang. Jadi kalau ada dorongan untuk beramal dengan suatu amalan, di balik amalan itu ada keutamaan, berarti amalan tersebut kalau bentuknya tidak diperintahkan, berarti apa hukumnya? Sunnah. Paham belum? Barang siapa yang mengerjakan ini, mendapatkan ini, hukumnya sunnah, mustahab. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Ya enggak? Barang siapa yang bangun Allah taala masjid, niscaya Allah taala akan bangunkan dia rumah di surga. Wajib enggak mau masjid? Wajib enggak? Enggak wajib, mustahab. Yang punya harta silakan. Enggak yang punya harta bagaimana? Enggak usah minta-minta. Yang enggak punya harta enggak usah minta-minta, enggak usah takalluf, enggak usah berlebihan. Karena hukumnya enggak wajib. Paham ya? Nah, hukumnya enggak wajib, hukumnya mustahab dianjurkan bagi orang yang punya harta dan mampu. Kalau yang enggak punya bagaimana? Enggak usah takalluf, enggak usah berlebihan, tinggal minta-minta donasi, nah kemudian penggalangan dana, proposal atau yang semisal jangan. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ini sekedar selingan mengenai apa tadi? Jadi kesimpulannya bagaimana untuk menandai itu sunnah atau bukan? Kesimpulannya kalau datang dalil memberikan motivasi dan dorongan untuk beramal sesuatu amalan di balik amalan itu ada balasan berupa keutamaan tertentu, tapi bentuknya bukan perintah, maka itu seringnya kembali kepada apa? Sunnah. Mohon salah. Ewana ambara kalau film seperti itu. Insyaallah bisa dipahami, Sen. Mohon salah. Mohon salah. Ayo antum mahum? Naam. Lihat sini. Wa min huna na'lam anna min turuqi isbatil ibadat at-targhib fi syai'. Allah. Dari sinilah kita mengetahui bahwasanya termasuk metode, turuk, metode, cara menetapkan ibadah-ibadah itu at-targhib syai' adanya dorongan motivasi pada sesuatu. Kalau dorongan motivasi tersebut bentuknya perintah, berarti nam wajib hukum asalnya. Kalau motivasi atau dorongan itu bentuknya bukan perintah tapi ada keutamaan di balik amalan tersebut hukumnya apa tadi? Sunnah, seperti itu. Mahfum insyaallah? Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Na'am barakallahu fiikum. Kita ambil dikit lagi. Qala al-mu'allif asbahullah wa kullu fi'lin wa kullu fi'lin lin-nabiy jurrida an amrihi wa ghairu wajibin bada. Wa kullu fi'lin lin-nabiy jurrida an amrihi fa ghairu wajibin bada. dan setiap perbuatan Rasulullah SAW jurida semata-mata perbuatan beliau yang kosong dari perintah jadi beliau berbuat tapi nggak diperintahkan fahoy ghairu wajibin bada maka itu nggak wajib nampak maksudnya bagaimana nampak itu nggak wajib paham belum setiap perbuatan yang dilakukan Rasulullah yang kosong dari perintah Rasulullah mengerjakan tapi nggak diperintahkan itu berarti menunjukkan apa itu nggak wajib contohnya puasa apa wisol puasa wisol Rasulullah merintahkan nggak berwisallah kalian. Malah enggak malah dilarang kan umatnya untuk wisal. Tapi Rasulullah melakukannya. Berarti menunjukkan itu enggak wajib bagi kita gitu loh. Paham ya? Karena puasa wisal itu enggak sembarangan. Nah, barakallahu fikum puasa wisal tidak sembarangan. Nah, oleh karena itu ketika para sahabat ingin puasa wisal, Rasulullah melarang. Akhirnya para sahabat nah barakallahu fikum komentar dan mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tuwasil." Ya, perhatikan baik-baik, ya, catat itu ya. ya jangan gambar-gambar ya. Nah, barakallahu fikum innaka tuwasil. Eh, ya Rasulullah, engkau puasa misal Apa kata Rasulullah SAW? Lastu kahayatikum. Aku enggak seperti keadaan kalian. Aku tidak seperti keadaan kalian. Nah, innama at'amallah, at amani rabbi wasakoni. Au kama qala Nabi saw. Artinya apa? Hanya saja kalau aku, Robku telah memberi makan aku dan memberi minum aku. Maksudnya diberikan kekuatan seperti orang makan dan minum. Itu berarti khusus itu loh ya, misal itu ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi Rasulullah mengerjakannya dan tidak merintahkannya. Berarti apa? Fa khairu wajibin bada. Berarti nampak itu enggak wajib. Mafhum insyaallah Abdullah? Mafhum insyaallah? Ayo nah, berikutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, qawlu kullu fi'lin mubtada'un. Itu i'rabnya mubtada' kullu. Wa jurida jumlatun fi'liyah sifatun li kalimah fi'il. Jurida ini jumlah fi'ilnya di situ, sifat untuk apa? untuk kata fi'il. Ya, setiap perbuatan yang jurida, yang kosong gitu loh, yang dikosongkan an amrih dari perintahnya. Fa ghairu wajibin bada jumlah ismiyah khabar mubtada. Jumlah ismiyah fa ghairu wajibin bada itu apa? Jumlah ismiyah sebagai khabar mubtada. Setiap perbuatan yang kosong dari perintah maka nampaklah itu bukan suatu kewajiban itu maksudnya. Waktu enam. Waktu lina bil Fali annal Mutadak yusbih asyarat fil umum. Di situ ada fa' enggak itu? Ada fa' fa' ghairu. Fa' disebut, eh? Fa' disebut di situ. Fa' yang ada pada fa' ghairu digabung di situ dikarenakan mutadak menyerupai syarat di situ dalam masalah umum. Mana umumnya? Qulu fi'lin. Semua perbuatan, setiap perbuatan yang dilakukan Rasulullah umum enggak? Umum. Setiap perbuatan, semua perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu Nah, umum kan? Umum baru karena umum itu akhirnya apa? Nanti na'am barakallahu fikum pada khair itu ada fa di situ. waktu bil fa li anal yusbih yushbih asyarat fil umum. Karena mutadanya mirip apa? Mirip syarat. Setiap perbuatan yang kosong dari perintah, kenapa? Fa khair wajibin bada. Kenapa? Setiap perintah yang Rasulullah, setiap perbuatan yang Rasulullah lakukan tapi enggak ada perintahnya, kenapa? Kan itu muncul pertanyaan fa khairu wajibil bada. Maka itu enggak wajib. Paham belum? Ayo na'am. Ikhwana fi din azza nasakumullah berikutnya. Wa alfi qawliya lin nabi lil ahdi dhihni li dzikri. Kembali ke nahwu lagi ingat-ingat ingat-ingat masa lalu yang pernah belajar nahwu, mungkin mutamimah atau yang semisalnya atau dalam jurumiyah dulu pernah ana sebutkan sedikit. Al yang pada an, an nabi, lin nabi ada al enggak itu? lin nabi ada al kan al di situ lil ahdi dhihni la li dzikri al yang fungsinya apa lil ahdi dhihni al yang sudah ada di benak kita di benak pikiran kita nabi nabi siapa nabi Musa dan nabi Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di benak kita sudah terpetik langsung itu namanya ahdi dhihni paham belum paham belum ini contohnya gini antum sekarang di ma'had darut taqwa Taruhlah di sini ada Syekh Abdullah Iryani misalkan. Misalkan ya. Nah, antum bilang ja'a Syekh. Telah datang Syekh. Syekh siapa yang antum bilang? Yang antum bilang siapa? Syekh Abdurrahman Adni atau Syekh Abdullah Mar'i atau siapa? Ya Syekh Abdullah Al-Iryani gitu loh. Paham Karena sudah terpetik di benak antum, di Ma'darut Taqwa itu ada Syekh Abdullah Iryani sehingga ketika antum bilang ja'a Syekh, ja'a Syekh, enggak usah nanya Syekh siapa. Kalau udah tahu enggak usah nanya lagi karena udah ma'ruf. Ahdi Zihni namanya. Faham belum? Ewa, contohnya Inna arsalna ilaikum Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula. Kalau itu nanti ahdi dikri ya. Ar-rasul yang dimaksudnya Firaun siapa? Musa alaihissalam, rasul yang pertama. Tapi kalau ahdi dikri itu disebutkan penyebutan terlebih dahulu. Paham ya? Ishtaraitu farasan Summa bi'tu al-farasa. Apa? Nah, perhatikan baik-baik. Ishtaraitu farasan summa bi'tu al-farasa. Aku membeli kuda, kemudian aku menjual kuda tersebut. Kuda yang mana yang jual? Kuda yang pertama tadi. Itu ahdi dikri namanya. Kalau ahdi dikri itu udah terpetik di benak antum itu loh. Enggak usah nanya lagi. Faham belum? Contohnya antum sekarang di Hadramaut, di markisnya Syekh Abu Bilal, Hami. Atau ngobrol-ngobrol sama ikhwah itu, kemudian datang syekh. Ja'a syekh, ja'a syekh, ja'a syekh. Antum perlu nanya syekh siapa? Enggak perlu. Di benak antum yang tercetak di situ ya syekh Abu Bilal kan itu. Paham belum? Karena apa? Ahdi dhihni. Mahum insyaallah? Ewa. Karena al itu ada berapa kemarin? Ada tiga kan? Ahdi Dihni, al-ahdiyah jinsiyah ada dua. Ahdiyah sama jinsiyah. Yang ahdiyah ada tiga. Zihni, zikri, huduri. Paham ya? Nah, yang masih bingung nanti ketemu lagi di mutamimah. Yang enggak bingung, enggak masalah penyebutannya nanti. Yang jelas di sini lin nabi al ahdi dhihni, la li dzikri. Bukan ahdi dzikri. Li'annahu lam yudkar karena sebelumnya enggak disebutkan. Walal walal huduri, bukan huduri juga. Li Li'annahu laysa hadir karena Rasulullah enggak hadir ketika dibacakan ini wa kullu fi'lin nabi, wa kullu fi'lin lin nabi. Nabi hadir enggak? Enggak hadir. Disebutkan enggak sebelumnya nama nabi? Dan sebutkan juga, berarti dhihni. Siapa Nabi di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selesai. Naam. Wal murad bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yang diinginkan dengannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu zurrida an amrih ay lam yaqtarin bi amrin bal huwa mujarradun fi'lin. Mujarradu fi'lin masyaallah. Maksudnya apa? Tidak bersambung dengan perintah. Eh? tidak bersambung dengan perintah lam yaktarin bi amrin tidak bersambung dengan perintah wa bal huwa mujarradu fi'lin bahkan semata-mata perbuatan jadi semata-mata perbuatan Rasulullah yang beliau lakukan dan tidak diperintahkan untuk kita berarti apa bukan wajib bagi kita untuk melakukannya mahum insyaallah antara mahum insyaallah ayo kita lihat lagi di sini fa turina bi amrin kalau disambung digabung dengan perintah fa'ala masabaqa minal ikhlaf kembali ke apa kembali kepada perkara yang telah kita lewati berupa perselisihan. Al-asl fil amr ya dulu al-wujub wa dulu al-faur. Hukum asal perintah itu wajib dikerjakan secara langsung, tidak boleh ditunda-tunda. Itu hukum asalnya. Mahum insyaallah. Itu kalau nah barakallahu fikum kalau digabung dengan perintah. Lakin akan tapi jika <coughs> kana fi'lan mujarradan apabila fi'ilnya itu mujarradan kosong kosong dari perintah fa khairu wajibin bada yakni falaysa biwajibin bada idhar nampaklah bahwasanya itu tidak wajib contoh yang lain apa contoh yang lain ketika Rasulullah SAW hendak menerima wahyu pertama beliau beribadah di mana di gua Hira perbuatan atau bukan perbuatan tapi pernah enggak Rasulullah mengatakan beribadahlah kalian di gua Hira pernah enggak enggak pernah berarti itu enggak wajib kita harus mengikuti di situ paham Eh, jadi nggak setiap perbuatan yang Rasul lakukan itu wajib kita ikutin. Dilihat dulu gitu loh. Diperintahkan atau tidak. Kalau kosong dari perintah kembali ke hukum asal yaitu apa? Enggak wajib. Mahum insyaallah. Aywan na'am barakallahu fikum. Berikutnya, wa alaihi fanaqul maka berdasarkan penjelasan tersebut kita katakan al-qaidah fi hadzal bait, kaidah dalam pantun ini, anal fi'lal mujarrad la yadullu 'alal wujub. Ini pendek ini. Ini ya, kalau antum hafal yang ini ya, pendek ini ya. Anal fi'lal mujarrad la yadullu 'ala dah itu aja. Bahwasanya perbuatan mujarrad, perbuatan yang semata-mata kosong dari perintah la yadullu 'ala wujub. Tidak menunjukkan wajib. Dah itu aja. Al fi'lu al mujarrad la yadullu 'ala wujub. Itu dihafal itu ya. Perbuatan Rasulullah yang semata-mata kosong dari perintah, semata-mata hanya perbuatan, itu tidak menunjukkan apa? Wajib. Naam. Lakin ala ayyi syai'in yadullu eh, akan tapi menunjukkan atas sesuatu yang mana, atas sesuatu yang apa, menunjukkan apa gitu loh. Nah, maksudnya menunjukkan menunjukkan apa sini? Menunjukkan apa? Al jawab jawabannya la budda an na'rif aqsama fiil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengenal terlebih dahulu pembagian seputar apa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita lewati perbuatan Rasulullah itu macam-macam. Ada perbuatan yang sifatnya dibillah tabiat Rasulullah berbuat, paham ya? Ada perbuatan sifatnya ada tradisi kebiasaan Rasulullah berbuat, ada perbuatan yang sifatnya apa barakallahu fikum? Naam, perbuatan yang kalau mengerjakan dapat pahala, ada perbuatan yang sifatnya apa barakallahu fikum? Naam, eh, perbuatan yang seakan nampaknya di hadapan manusia itu di hadapan para sahabat itu ibadah, naam barakallahu fikum padahal itu hanya apa? hanya beliau ingin mencontohkan saja itu nanti juga dapat ada pembahasan nanti. Pak belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi nanti akan kita lewati satu persatu mengenal perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin.